Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dari risalah Al-Usul al tsalatsah Kita sedang dalam pembahasan Al-Aslul Tsani yaitu ma'rifatudil Islam bil adillah. Mengenal di agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang budin tentang tingkatan-tingkatan agama. Wa kullu martabatin laha arkan. Beliau katakan bahwa setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Ada sana arkanul Islam, ada arkanul iman dan ada uh, ini ruknul ihsan. Kita awali dari pembicaraan tentang arkanul Islam. Beliau katakan bahwa arkanul Islam khamsatun. Arkanul Islam, rukun Islam itu lima. Apa itu? Itu syahadatu an la ila illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian wa iqamu salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baitillahil haram. Rukun Islam itu lima, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang kelima saum di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Eh, kelima arkan ini terambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu al khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Lalu beliau menyebutkan tentang ini dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Yaitu yang pertama pembahasan yang beliau bahas adalah arkanul Islam yang pertama syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau bawakan dalilnya dari pembahasan syahadat ini. Wa dalilu, adapun dalil syahadat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." La ilaha illa huwal azizul hakim. Telah mempersaksikan perihal tauhidnya Allah syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah. Demikian pula malaikat. Demikian pula alul ilmi para ulama bahwasanya tidak ada yang hak kecuali Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Ayat ini berkaitan dengan syahadat persaksian Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Allah mengangkat saksi pertama dirinya dan tentu Allah sebaik-baik saksi. Yang kedua malaikat makhluk yang paling mengetahui tentang perihal Allah swt Yang ketiga adalah ulul ilmi yaitu alul ilmi para ulama. Para ulama adalah syuhada Allah fil ardi saksi-saksi tentang tauhidullah di muka bumi ini. Ini menunjukkan pula tentang pujian uh, Allah terhadap para ulama. Uh, kemudian beliau menerangkan apa makna syahadat ini. Wa maknaha la ma'budu bihaqqin ilallah. Maknanya itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu-satunya makna syahadat yang benar yang maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Di situ mengandung penegasan satu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahan ma'budan haqqan. Allah adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada yang disembah selain Allah, maka mereka juga sesembahan tetapi sesembahan yang batil. Dengan demikian, lama Buddha bihakin ilallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Adapun selain Allah adalah sembahan yang palsu. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian sungguhnya Allah adalah sembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Semua makna selain lama Buddha bihakin ilallah adalah makna yang salah. Satu contoh yaitu ada yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan la makbuda illallah. Sehingga maknanya adalah tidak ada sembahan kecuali Allah. Uh, kalimat ini bisa mengandung kebatilan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, la makbuda ilallah bisa memiliki makna yang sangat batil. Yaitu setiap sesembahan itu berarti Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau ada patung disembah berarti patung itu Allah. Tentu ini sangat batil. Kalau ada nabi disembah berarti nabi itu Allah. Kalau ada jin disembah berarti jin itu Allah. Apabila ada wali disembah wali itu Allah. Apabila ada kuburan batu disembah berarti kuburan batu adalah Allah. Ini tentu makna yang sangat batil dan ini makna ittihadiyah, makna manunggaling Allah dengan Gusti, ini adalah memiliki makna kekufuran. Yang kedua, dia mengingkari kenyataan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kenyataannya ada. Banyak yang disembah selain Allah. Ada nabi disembah, wali disembah, kuburan disembah, batu disembah, jin disembah, dan macam-macam. Ini menunjukkan kenyataannya seperti itu dan dia mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, tentu mengingkari kenyataan. Maka yang benar adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Sehingga hanya Allah yang berhak menerima persembahan. Adapun selain Allah semuanya adalah sesembahan yang batil. Ada lagi makna yang salah berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Kalimat ini ditinjau dari sisi maknanya benar bahwa tidak ada sang pencipta itu mengadakan sesuatu tanpa ada contohnya sebelumnya kecuali hanya Allah itu benar Allah adalah Al-Khaliq, benar. Tetapi masyarakat Quraisy, masyarakat yang mereka itu sudah punya keyakinan Allah itu sang pencipta. Tentu insya Allah kita sudah faham dan telah kita terangkan. Sebagaimana ayat-ayat pun menunjukkannya seperti itu. Pengakuan tentang orang-orang Quraisy bahwasanya Allah sang pencipta. Wala in man khalaqas samawati wal arda la Allah. Kalau kamu tanya ya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengakui Allah. Meyakini Allah Al-Khalik. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau ditanya apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu orang-orang Quraisy mereka menerima, yang kita lihat, kita tahu dan kita membaca mereka melakukan penolakan yang keras. Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Talib dia tidak mau mengimani kalimat la ilallah. Ah, padahal mereka ini sudah meyakini Allah adalah Al-Khalik. Seandainya mereka itu seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah, pasti orang-orang Quraisy akan menerima ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha illallah ini yang dituntut bukan penegasan bahwasanya Allah itu al-Khaliq, Allah itu sang pencipta. Tapi menegaskan kalimat la ilaha illallah menuntut agar mempersembahkan semua totalitas ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau katakan la ilaha itu nafian jami'a ma yu'batu min dunillah. La ilaha itu menafikan semua yang disembah selain Allah. Sehingga tidak ada yang boleh dan berhak untuk disembah illallah musbital ibadah lillahi wahdah la syarika lau fi fi ibadati kama anna la syarika lahu fi mulki adapun ilallah adalah penetapan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah seluruh ibadah hanya untuk Allah yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ibadah sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal kerajaan. Maka sebagaimana Allah tunggal pemilik tunggal kerajaan, maka Allah pun yang berhak untuk ditunggalkan dalam segala amal ibadah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan taufik amal saleh sehingga kita bisa istiqamah di atas agama Allah hingga ketika kita nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.